Nah, yang kita di pagi hari ini Ahad 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 24 September 2023 Kembali kita melanjutkan kajian yang bertema ilmu syar'i kunci keselamatan dan kebahagiaan yang merupakan petikan dari pembahasan kitab iftah dari Sa'adah wa Mansur Walayati ahil Ilmi wal Iradah karya Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang ma'ruf dengan Ibnu Ibnul Qayyim. Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Dan ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah seingat ana merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga. Maka kita akan melanjutkan pembahasan yang kita yaitu pembahasan khususnya dari bagian pertama dari kitab ini al-asal al-awwal fil ilmi wa fadlihi wa syarafihi wa bayan umumil hajati ilaihi wa tawaqqufi kamalil Maka setelah menyebutkan sepuluh sisi keutamaan ilmu dan ahli ilm, berikutnya adalah al-hadi ashar fi tafdhilil ilm wa ahlih sisi yang ke-11 dalam keutamaan ilmu dan ahli ilm. Annahu subhanahu nafat taswiyah baina ahlihi wa baina ghairihim. Kama nafat taswiyah baina ashabil jannati wa ashabin nar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan antara ahlul ilm dengan selainnya sebagaimana Allah menafikan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Faqala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ayat ini sebelumnya Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah orang yang kan yang senantiasa di atas ketaatan anal laili sepanjang malam sajidan au qa'ima dalam keadaan sujud atau berdiri yahdharul akhirah dalam keadaan dia waspada dan takut dari terhadap azab di yamil akhir dan mengharap rahmat Rabbnya. Harapkan rahmat Allah. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hanyalah yang mengingatnya orang-orang adalah orang yang diberi memiliki akal. Ini Allah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan tentu tidak sama, tentu jawabannya adalah tidak sama. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Pertanyaan di sini bermakna nafi. Pertanyaan ul hal yastawil ladzina ya ul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun bermakna penafian. Sehingga tidak sama maknanya, tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kama qala ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabal wa ashabul jannah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Hashr tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ini sebagaimana Allah menafikan kesamaan antara penduduk surga antara penduduk neraka dengan penduduk surga demikian pula Allah nafikan antara Allah nafikan kesamaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu Wahada ya ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Ini menunjukkan puncak keutamaan dan kemuliaan mereka. Ini yani perbedaan orang berilmu dengan yang tidak berilmu seperti perbedaan ahlul jannah dengan ahlun nar. Ini puncak keutamaan dan kemuliaan mereka. Al-wajhus ashar. Sisi yang ke-12. Annahu subhanahu ja'ala ahlal jahli bimanzilatil umyan alladzina la yubsirun bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang jahil itu seperti kedudukan orang yang buta yang tidak melihat. Faqala ta'ala afama ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang berilmu ya tentang bahwa yang diturunkan kepadamu wahai nabi dari Rabbmu itu adalah hak? Apakah dia seperti orang yang buta? Ya, afama ya'lam, apakah orang yang berilmu, berilmu mengerti bahwa wahyu yang diturunkan kepada dari Muhammad dari Robnya itu adalah kebenaran? Apakah dia seperti apakah dia sama seperti orang yang buta? Fama thamma illa alim au a'ma sehingga di situ tidak ada kecuali siapa? Alim orang yang berilmu dengan a'ma, orang yang buta, tentu tidak sama keduanya. Waqad wasafa subhanahu ahlal jahli bi annahum summun bukmun umyun fi ghairi maudi'in min kitabih. Dan Allah sudah menyifati orang yang jahil itu bahwa dia itu bisu, tuli, dan buta di banyak tempat dalam Al-Quran. Al-Wajhus Salis Ashar, sisi yang ke-13 annahu subhanahu akhbara an ulil ilmi bi annahum yarawna ma unzila ilaihim min rabbihi haqqan wa ja'ala hadha sana'an alaihim wa istishhadan bihim bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang yang berilmu bahwa mereka mengerti atau mengetahui wahyu yang diturunkan kepadanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari Rabbnya adalah kebenaran. Allah jadikan ini sebagai pujian untuk orang-orang yang berilmu. Wastishhadan bihim. Dan Allah meminta persaksian mereka. Nah, menunjukkan persaksian dengan mereka. Faqala ta'ala, وَيَرَى الَّذِينَ utul ilma Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Dan orang-orang yang berilmu memandang bahwa yang diturunkan kepada wahai Nabi dari Rabbmu itu adalah kebenaran. Itulah al-haq. Al-wajhur rabi asyar, sisi yang ke-14. Annahu subhanahu amara bisu, bisu'alihim warruju' ila aqwalihim wa ja'ala kasyahadati minhum. Yang keempat sisi keempat belas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilm, kepada ulama dan merujuk kembali kepada pendapat-pendapat mereka. Ya, pendapat nasihat, arahan. Sehingga kita Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama. Dan memerintahkan kita untuk merujuk kepada pendapat-pendapat, nasihat-nasihat, dan arahan-arahan para ulama. Ya, bil khusus ketika terjadi peristiwa-peristiwa nawazil atau dalam bahasa kita terjadi fitnah. Ya kondisi-kondisi fitnah, maka kita harus untuk atau semakin butuh untuk bertanya, untuk rujuk kepada para ulama. Wa ja'ala dzalika ka syahadati minhum dan Allah jadikan hal itu sebagai syahadah persaksian dari mereka. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi kecuali <coughs> para pria. Ya, rijal, para tokoh. Nuhi ilaihim. Kami wahyukan kepada mereka, yakni para tokoh ini karena menerima wahyu yakni para nabi. Ya. Maka fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak berilmu. Ibn Qayyim mengatakan wa ahlu dzikri hum ahlul ilmi bima unzila 'alal anbiya. Ahlul dzikir di sini adalah orang yang berilmu tentang wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Ya. Sehingga yul ikhwa rahimani warahmukumullah. Di antara salah satu keutamaan ahlul ilm, keutamaan para ulama adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat untuk bertanya dan untuk merujuk kepada para ulama. Mobil khusus dalam kondisi-kondisi yang sangat membutuhkan, dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, yaitu ketika terjadi nawazil ya ketika terjadi fitnah dan ini telah ditunjukkan oleh enam umat-umat atau bahkan sejak generasi pertama umat ini ya bagaimana sahabat Abu Musa al-Ash'ari merujuk kepada sahabat yang lebih berilmu kepada beliau daripada beliau kepada Abdullah bin Mas'ud ya dalam suatu perkara, dalam memutusi suatu kejadian. Demikian pula para tabi'in. Ketika terjadi fitnah, Qadariyah muncul, fitnah Qadariyah, yakni ini berarti nazilah, maka mereka pun berujuk, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar yang kala itu beliau sebagai kibarul ulama juga sebagian lagi bertanya merujuk kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Ayol ikhwah rahimani warahmukumullah. Dan apabila para ulama itu telah memutuskan ya, setelah apalagi ketika sudah ditanya tentang satu permasalahan dan memutuskannya maka mereka pun segera menerimanya. Nah, sebagaimana di sini para sahabat dua tabiin bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar sebagai kibar ulama di masa itu. Maka Abdullah bin sahabat Abdullah bin Umar menjawab dan memutuskan peristiwa atau fitnah tersebut, maka kedua tabiin ini pun menerima nah, pernyataan atau fatwa sang alim itu. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah. Tentunya seorang alim yang dia adalah alim rabbani tidaklah memutuskan dengan serampangan, dengan sembarangan, ya karena mereka terlebih ketika mereka adalah orang yang kita tahu kadar keilmuan, keimanan, ketakwaan dan kelurusan manhajnya. Nah, terlebih kita memilihnya sebagai tempat untuk bertanya, disepakati sebagai tempat untuk bertanya. Maka sang alim ini tidaklah memutuskan kecuali dengan ilmu, ya, didasarkan iman dan takwa. Nah, terlebih beliau seorang yang lurus manhajnya dan memiliki pengalaman menangani sekian permasalahan dan fitnah yang terjadi di berbagai negeri lainnya. Maka yul ya ikhwah rahimani rahmakumullah hendaknya kita menerima keputusan tersebut. Nah, yang keputusan itu tidak sembarangan atau tidak sekedar ya serampangan nah, diputuskan oleh sang alim. Nah, termasuk ayyul ya ikhwah rahimani rahmakumullah, peristiwa yang menimpa di negeri ini di Indonesia dan alhamdulillah sudah ditanyakan dan pertanyaan itu berdasarkan pilihan siapa yang dituju. Dan itu sudah dipilih. Dalam hal ini asatidah sendiri yang memilih. Ya. Dan menyampaikan uh, data-datanya. Dan Alhamdulillah sudah diputus, sudah dijawab dan diputuskan oleh sang alim tersebut. Maka yul ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah sungguh celaka ketika ternyata tidak diterima ya dengan berbagai alasan, dengan berbagai cara, bahkan cara-cara yang makar dan hingga hari ini, asatidah tersebut tidak menjalankan fatwa dan keputusan para ulama itu dan terus memprovokasi para pengikutnya untuk mengingkari, untuk membantah dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, dengan berbagai ucapan yang dipoles sedemikian rupa ya dengan tujuan utama adalah menolak dan tidak mengamalkan fatwa keputusan sang alim tersebut. Ayo al ikhwah rahimani wa rahmakumullah. <clears throat> maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan kejelekan kaum tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian al-wajhu al-khamis ashar, sisi yang ke-15. Annahu subhanahu syahida li ahli ilmi syahadatan fi dimniha al-istishhad bihim ala sihhati ma anzalallahu ala rasulih. Faqala ta'ala afa ghairallahi abtaghi hakaman <clears throat> Sisi yang ke belas bahwa Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk para ahli ilm dengan satu persaksian yang di dalamnya mengandung uh, Allah meminta persaksian mereka tentang kebenaran. Ya. Wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya. Allah akan meminta persaksian dari mereka tentang kebenaran wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Allah Ta'ala mengatakan, Apakah selain Allah yang aku harapkan, aku cari sebagai pemutus, ya, pemutus perkara sebagai hakim. Padahal dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab, ya, menurunkan kitab kepadamu dengan rinci. Dan orang-orang yang kami beri Alkitab kepada mereka, mereka berilmu bahwa itu adalah turun adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbmu dengan hak. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah engkau sekali-kali menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ilmu tentang Alkitab, ya'lamun, berilmu, mengerti bahwa wahyu itu yang diturunkan itu dari Rabbmu adalah dengan hak. Maka ya ikhwar rahimani warahmakumullah. Allah sebutkan di sini ya Allah bersaksi tentang ahlul ilm dan di sini Allah akan dengan keberadaan mereka dengan pujian yang Allah berikan ini Allah akan tunjukkan bahwa persaksian ahlul ilm ini bahwa ahlul ilm mempersaksikan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu. Ya. Karenanya Allah katakan dan ini khitab kepada umat fala takunanna minal mumtarin maka sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-wajhus sadis asyar, sisi yang ke-16. Annahu subhanahu salla nabiyahu bi iman ahlil ilmi bihi. Bahwa Allah Ta'ala menghibur. Yani menghibur di sini yang menunjukkan apa menguatkan ya ini menghibur dari kesempitan dada akibat penolakan umat ya akibat kata-kata yang kasar dan kotor yang terucap dari mereka nah maka Allah hibur sehingga Allah hibur di sini dengan yang untuk apa menguatkan kalbu beliau Allah menghibur nabinya dengan apa dengan keimanan ahlul ilm dengan berimannya ahlul ilm kepada beliau. Ya, ini ya, janganlah engkau bersedih, berduka akibat pengingkaran kaummu karena sungguhnya ahlul ilm beriman kepadamu. Dan mengingkarimu itu al-juhala. Adapun ahlul ilm beriman kepadamu. Wa amarahu alla ya'bahu bil jahilina syai'an dan Allah perintahkan untuk tidak mempedulikan kaum jahilin, orang-orang yang bodoh itu sedikit pun. Faqala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan Quran yang kami turunkan kepadamu secara terpisah-pisah. Diturunkan sedikit demi sedikit. Ya, Allah turunkan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Kenapa? Litaqra'ahu 'alan nas agar engkau membacakannya kepada umat manusia ala muksin dalam sekian waktu kurun waktu lamanya hutan tanzila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Secara bertahap. Supaya engkau terus membacakannya dalam waktu yang lama. Kepada umat manusia. Qul aminu bihi awla tu'minu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Silahkan kalian mau beriman kepadanya atau kalian tidak mau beriman. Ya silahkan. Masing-masing ada konsekuensinya. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu. Ya, sebelumnya itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah taala yakhiruna lil azqani sujada mereka turun merunduk bersujud Allah kenapa Allah sebutkan seperti ini yakni sebagai menunjukkan bagaimana sikap mereka yang menunjukkan iman mereka kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka tunduk sampai mereka bersujud kepada Allah taala menunjukkan iman, menunjukkan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufihim wa ta'zimihim dan pengagungan mereka kepada Allah taala. Ya. Wa yaqulun seraya mereka mengatakan subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula dan sungguhnya janji Allah itu pasti akan Allah wujudkan. Wa hadha syarafun azim li ahli ilm. Kata Ibnu Qayyim, ini merupakan kemuliaan yang besar bagi ahlul ilm, bagi orang-orang berilmu, bagi ulama. Wa tahtahu anna ahlahu al-alimun qad arafuhu wa aminu bihi wa saddaqu fasawaun amana bihi ghairuhum aula. Yang di sini menunjukkan bahwa ahlul ilm, orang yang berilmu ya itu telah mengenal nabi dan beriman kepada nabi, membenarkannya. Ya. Maka sama saja mereka orang-orang jahil itu mau beriman kepada beliau atau tidak. Yang penting apa? Ahlul ilm mengenal beliau, beriman kepada beliau dan membenarkan beliau. Maka ini menunjukkan keutamaan besar, keutamaan yang kehormatan yang sangat besar terhadap atau bagi ahlul ilm. Ayo al rahimani warhamukumullah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini. Semoga pertemuan ini walaupun singkat dan sedikit tapi bisa membawa manfaat yang besar bagi kita semua yaitu menambah iman kita, menambah ilmu kita dan sekaligus membuahkan amal soleh pada kita masing-masing. Dan sekaligus ini sebagai wujud uhuwah kita dan di mana kita anak pribadi bisa berjumpa dengan ikhwah saudara-saudaraku salafiyin, saudara-saudara seiman dan seman semanhaj di kota Bengkulu pada pagi hari ini dan ini merupakan uh, nikmat dari Allah taala sekaligus kehormatan bagi saya pribadi bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dan semanhaj. Semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. <clears throat> dan sekali lagi semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين <clears throat>